Kiat untuk mencapai ikhlas sudah kita ketahui ikhlas itu adalah amalan yang paling susah sekaligus amalan yang paling besar keutamaannya. Sampai-sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahlus Sunnah yang sangat terkenal dari kalangan tabi'ut tabi'in mengatakan Majahatu nafsi ala syai'in mujahadatahu alal ikhlas, Mujahadatahu alal ikhlas Tidaklah aku berupaya untuk menundukkan diriku untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih berat daripada upaya untuk mencapai ikhlas. Maka ikhlas ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita ketahui ikhlas jelas dicapai dengan pendalaman terhadap tauhid dan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk untuk di, di diberikan dianugerahkan keikhlasan ini. Secara umum kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid bahwa ikhlas itu tidak akan terkumpul dengan dua sifat. Yang mana kalau kita bisa hilangkan dua sifat ini, kita akan mudah untuk mencapainya. Yang pertama, uh, beliau menerangkan uh, <clears throat> eh, hubus wal madah. Cinta atau senang dipuji dan disanjung. Senang dipuji dan disanjung dan yang kedua al-hirsu bima fi'aidin nas ambisi atau cinta untuk mendapatkan balasan yang ada di tangan manusia. Jadi ikhlas tidak akan terkumpul dengan dua sifat ini. Senang dipuji atau disanjung dan selalu mengharapkan balasan yang ada di yang ada dari manusia. Caranya untuk menghilangkan cinta pujian dan sanjungan adalah dengan dengan dengan kita meyakini bahwa tidak ada satupun yang pujiannya bermanfaat dan celaannya mendatangkan madarat bagi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian manusia tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak ada merubah diri kita sedikit pun. Kemudian cara untuk menghilangkan ambisi mendapatkan balasan yang ada di tangan manusia adalah dengan cara dengan cara meyakini bahwa apapun yang ada di tangan yang ada di tangan manusia maka yang ada pada Allah Subhanahu wa taala lebih lebih sempurna bahkan yang ada di tangan manusia tidak akan kita dapatkan kecuali dengan dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara kesimpulan atau secara ringkas tentang masalah ikhlas. Adapun cara untuk mendapatkannya jelas harus dengan mujahadah. Karena nafsu manusia, jiwa manusia itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Inna nafsala amaratun bisu." Nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Al-mujahidu man nafsahu ala taatillah, orang yang berjihad sebenarnya dengan sebenarnya adalah orang yang berjihad untuk menundukkan hawa nafsunya agar mengikuti ketaatan ketaatan kepada Allah. Kalau sudah kita ketahui ikhlas itu adalah yang paling besar bagi diri kita untuk melakukannya, maka tidak ada cara lain untuk bisa mencapainya harus dengan mujahadah. Dengan bersungguh-sungguh memaksa diri untuk membiasakan diri ikhlas. Membiasakan diri untuk ikhlas oleh karena itu penduduk surga disifati dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang sewaktu di dunia dulu terbiasa untuk mujahadah. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa kata Allah dalam Al-Quran demikian. Adapun orang-orang yang takut terhadap kedudukan Allah dan selalu melarang atau menentang nafsunya dari memperturutkan keinginannya fa innal jannata hiyal ma'wa maka sesungguhnya dialah orang yang akan Allah jadikan sorga sebagai tempat kembalinya. Jadi orang yang tidak mau berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya agar bisa mencapai ikhlas, mencapai kebaikan dalam agama ini, maka dia tidak akan mencapai kebaikan selamanya. Karena tidak ada seorang pun manusia yang dilahirkan langsung dalam keadaan berilmu, langsung dalam keadaan takwa, tapi semua dengan proses. Oleh karena itu semua sifat baik dalam agama tidak akan didapatkan kecuali dengan latihan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda innamal ilmu bitalum wa innamal hilmu bitahallum wa man yataharral khaira yu'tah wa man yattaqi syarra yuwaqqah Sesungguhnya ilmu itu hanyalah didapatkan dengan belajar dan sifat al-hilmu, sifat lemah lembut hanyalah didapatkan dengan melatih diri untuk memiliki sifat tersebut. Waman yataharral khaira, barang siapa yang berusaha untuk melatih dirinya melakukan kebaikan maka dia akan dapatkan waman yattaqi syarra yuwaqqah dan barang siapa yang berusaha untuk menghindari keburukan maka dia dihindarkan dari keburukan tersebut. Jadi orang itu harus melatih, dapatkan ilmu, dilatih diri untuk mengamalkannya karena jiwa kita itu susah. Jiwa kita itu terbiasa untuk mengharapkan balasan yang nampak sementara agama rata-rata gaib semua balasannya surga kan tidak kelihatan harus dilatih diri kita untuk terbiasa apa ini me, me, mengamalkan amalan-amalan yang balasannya tidak nampak di mata kita. Maka semua namanya kebaikan kata hadis eh, kata Nabi SAW dalam hadis lain, "Waman yatasabbar yusabbiruhullah." Hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang berusaha bersabar, barulah Allah akan berikan kesabaran kepada dia. Jadi kita belajar, setelah itu kita berusaha untuk mengamalkannya. Kayak ikhlas misalnya, memang susah kita belajar tauhid, kemudian berusaha untuk mengikhlaskan, tidak mengharapkan balasan dari manusia, tidak mengharapkan pujian manusia. Ini perlu dilatih semuanya. Oleh karena itu, latihan terbaik untuk mengamalkan ikhlas adalah selalu melatih diri mengamalkan amalan ketika amalan tersebut kita rasakan tidak sesuai dengan keinginan nafsu kita. Tidak sesuai dengan keinginan nafsu kita. Contohnya misalnya apa? Misalnya ada orang yang secara pribadi menyakiti kita, bukan masalah agama, masalah pribadi, kita berbuat baik sama dia. Ini termasuk cara untuk melatih nafsu agar ikhlas. Orang yang selalu menyakiti kita secara pribadi, orang yang punya dendam pribadi, kita punya dendam pribadi terhadap seorang, menyakiti kita, kita nolong dia atau berbuat baik sama dia. Biasanya manusia kalau orang yang baik sama dia gampang ditolong kan? Gampang kita berbuat baik sama dia. Tapi giliran dia pernah melakukan kesalahan dalam agama, apa kesalahan dalam masalah pribadi, maka biasanya kita susah karena nafsu kita berperan di situ. Ini menunjukkan kita itu berbuat baik sama orang karena kemauan diri kita sendiri kadang-kadang. Makanya kata salah seorang ulama salaf, hakikatul hubbi fillah la yazida bil birri wa la yanqusu bil jafa. Cinta yang sejati karena Allah, maka cinta tersebut tidak bertambah karena kebaikan dunia semata-mata dan tidak berkurang karena sikap buruk dia dalam masalah dunia semata-mata. Tidak bertambah sama sekali. Orang yang bersikap keras sama kita, mentahdir kita jangan bahas ditahdir. Itu namanya nafsu. Itu namanya maka makanya tadi mungkin ada yang heran saya uh, disampaikan kepada saya saya mentazkiyah Ustaz Abu Haidar kemudian Ustaz Yusuf. Karena Ustaz Yusuf katanya mentahdir dia. Maka saya jawab bahwasanya beliau adalah termasuk ustaz yang manhajnya salah. Kalau dia mentahdir dan menurut saya itu salah, kita salahkan. Tapi bukan berarti harus dibalas tahdir atau dijauhi tidak. Kita ambil yang yang baik, yang buruk ditinggalkan. Karena sudah kita ketahui mana salaf adalah manhaj yang adil. Orang yang salah tinggalkan salahnya tapi diambil diambil yang benarnya. Begitu. Lain kalau dalam menyikapi ahlul beda karena kita ingin jauhi semua takut terpengaruh maka ditinggalkan semuanya. Itu kesimpulannya. Jadi sekali lagi cara melatih ikhlas adalah dengan cara seperti itu. Jadi harus ada mujahadah, kesungguhan. Melatih diri kita untuk terbiasa melakukan amalan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Karena secara umum hukum-hukum yang Allah turunkan itu kata Ibnu Qayyim ahkamur Rob subhanahu kathiron ma ya'ti ala khilafi agrodin nas. Hukum-hukum yang Allah turunkan itu kebanyakan tidak sesuai dengan ambisi manusia. Inilah yang saya terangkan tadi waktu saya bahas masalah mencapai kesempurnaan iman. Kalau ada hadis-hadis yang yang mengatakan uh, misalnya ayat Al-Qur'an atau hadis yang menyebutkan bahwa seperti hufatil jannatu bil Makareh, sorga itu dilingkupi dengan hal-hal yang susah. Bagaimana mengkompromikan hadis ini dengan keterangan bahwasanya iman itu manis? Kenapa yang dikatakan surga dilingkupi dengan hal-hal yang susah? Jawabannya, untuk awal-awal seorang itu menempuh jalan Allah, karena nafsunya belum ditundukkan, maka dia perlu berjuang di awalnya. Setelah Allah mengetahui kesungguhannya, barulah Allah akan berikan hidayah kepada orang tersebut sesuai dengan kesungguhan dia. Maka orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling besar perjuangannya. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bermujahadah di jalan kami, mereka itulah orang-orang yang kami akan berikan hidayah agar bisa menempuh jalan-jalan kami. Ibnu Qayyim sewaktu menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Allah subhanahul hidayah bil jihad fa aqbalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan. Dalam ayat ini Allah menggandengkan antara Hidayah darinya dengan kesungguhan manusia. Hidayah dari Allah dengan perjuangan manusia, mujahadah manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah adalah orang yang paling besar pula perjuangannya. Oleh karena itu seseorang tidak akan mendapatkan hidayah, kebaikan mustahil untuk bisa mendapatkan kebaikan dalam agama kalau dia tidak mau berusaha untuk untuk melatih dirinya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان إلى يوم القيامة وآخر دعوانا عن الحمد